hiji Nabi Muhammad de lahir nate di kota Mekah di Mekah lahirna di Mekah dimakamkan di Madinah jerek di mana di Madinah hmm? ah jauh jauh nah di mana di Bogor oh tadi dia wetung gue ke Madinah ngotong nake lila etung terus Nabi teh lahir nate belas 12 12 Agustus. 12 hmm. Robiul Awal. Lain Agustusan wae. Nini nini Agustusan eh, pegawaian teh. Jika nama korban main rebutan sih mah. Terus Nabi teh gaduh Rama Raden Abdullah. Lahir nate pas malaman tahun baru. Astagfirullah. <laughs> Aduh, ya korban babakaran ya. Nabi lahir malam tahun baru. Ada satu orang yang sangat diistimewakan oleh Rasul pada Rasul belum ketemu dengan orang itu. Ini di negara Yaman. Ada kafilah dari Yaman ditanya. Nabi tiga bulan meninggal, mengamanatkan kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, kalau kamu nanti aku meninggal, maka carilah di negeri Yaman yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini orang biasa, hina, fakir, miskin, tapi orangnya istimewa. Sampai amaliah dia tercium oleh baginda Nabi besar Muhammad. Padahal Uwais ini orang fakir, orang miskin, pada malah ngurus onta. gaji obat dirham. Maka di kafilah yang raja raja datang ke Madinah ditanya nggak ada. Ayah orang ayah orang-orang anu bareng har saudagar datang daragang nggak ada. Ali teh tuh ada juga di sana. US al Korni tukang ngurus onta gaji opat dirham. Apakah apa yang menjadi amalia US hatinya cinta Nabi tapi belum bertang ketemu dengan Nabi. Kenapa? Karena di 38 tahun ngurus nu jadi ibu sakit digendong di mandian, di leutan, sampai apapun yang maunya ibunya pasti dilaksanakan. Sewaktu US angkat ke Madinah buru-buru dari UI, terpenak ceng Nabi. Kenapa? Yang dikhawatirkannya ibunya. Inilah amalan US menjadi walinya Allah. US menjadi menjadi kesasih Allah. Sampai sahabat pun diminta untuk minta doa kepada US Al-Qarni. Kenapa? Karena hade kanu jadi indung ba bapak jadi lamun ibu hayang jadi wali budakna hayang saroleh kade sing sarai ka ibu bapak mudah-mudahan lamun urang hayang sukses ulah lepas to salat teh robbig firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Insya insyaallah kesuksesan akan ada komo di barengan jarah kawali komo di jarengan barengan ayeuna kanu jarah kanu jadi ibu rama insyaallah barokah urang mah kadang-kadang nelepon teh Kabogoh babaturan di teleponan udah makan belum hari indung sorangan tuh di palire hari indung sorangan tadi ditelepon telepon acan maka jagalah silatu meh loba do dulur aja si cewek matre ya Entak awen nu beki duit mah kudu dicek dicepeng sih ngaji siang. dan dicekek hmm. namun salaki kudu dici dicintai yang benar dan diciuman wae itu beak men kulit nang <laughs> insya yang keempat yang kelima belajarlah jihad bisabi innal amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah nabi itu masya Allah mengajarkan hijrah supaya lain jadi teroris jadi Islam tuh kesak tusuk Nah, Islam teroris, jadi Islam radikal tapi mengajarkan Islam yang lemah lembut. Sehingga Nabi disebut rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan orang sadaya sing jadi jalmi anu ulaika yarjuna Allah, Sing jadi jalmi anu kenging rahmat Allah wallahu ghafurur rahim. Saatosna ngayakin di acara teh hampura dosa sehingga doa dijabah ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya Robbal Cung, saan hoyong hadiah nga cung? Oke, gelar sorban atau hadiah. Hmm, gelar sorban kange renovasi madrasah Al Islah Desa Cibogor. Cung, siapa pengen hadiah? Kalender 2020 dan kaset yang baru plus minyak ajaib bisa ngarubah nasib nini nini jadi para wandai <laughs> cung sana yang ngacung cinglur atau ngacung cinglur ngacung ibu-ibu nutup buka salaki nini nini mak gaduh salah kita, gaduh untuk sok ada sok ada ah ibu-ibu etak ada menang duit 50 ribu tepuk tangan Ima artosna langsung tiakang karena si Ece iya randa randa itu harus disantuni bukan dikawini nah nita hiji jadi dua itu oh sok baik ada sekakok lah baik Ece randa bener oh, jadi sok ada dua baik naik <laughs> Salatana matalata. Mm -mm. Ah, gitu. Kamana we ngomong mah. Nu penting mah menang do. Iya. Dukungan. Hmm, duit, duit. Nini nini teh beki duit. So sabara tahun jadi jana. Bagus. Lila. Lila. aja sabara lila? Tilu tahun. Tilu tahun sanami. Darina. Darina anu rek nikah deui mua Moal. Nges anu oh Oh. Oh, Heeh, geus cicing lah. Cerek nikah mua mua oh Oh. Hansip ge mikir heula. Heeh. Hiji Nabi Muhammad teh lahir nate di kota Mekah di Mekah lahirna di Mekah dimakamkan di Madinah ujerek di mana di Madinah ah jauh-jauh teing nah eh, di mana di Cibogo oh tadi dia wetung Ngue ke Madinah nggotong nage lila atuh yang yang di Cibogor eh yang di Madinah <laughs> terus nabi teh lahir nate 12 12 12 Agustus 12 hmm. Robiul awal lain Agustusan wae nini nini Agustusan ya eh, pegawai nate jika nama korban main rebutan saja mah menang kulkas menang naon susu lengit hiji terus Nabi teh gaduh Rama Raden Abdullah Ibuna Siti Adijah <laughs> Siti Adijah Siti Adijah Ce Ce Ce naon Duka Ce duka Saja Ti Aminah Ti Aminah Lahir nate pas malaman tahun Baru Astagfirullahaladzim Aduh ya korban babakaran ya. Nabi lahir malam tahun baru. Eh mana-mana kali kenyang atau najang aduh. Namun tengakan. Nah. Ya, sodakoh mulut. Ya. ya kaset setel lamun kangen setel di minyak supaya aja kawin deui di kalender simpenah di tengah imah budak pesantren kan SD SMP SMK tahfid ayeuna namanya 1200 santrina ini ini mah gratis teu mayar ngan sarena di digawir <laughs> iya dipempelkeun kieu ya, nya daya ieu iya, kan. tengah imah kamar ini di Bogor aya nempelkan foto Ia, alhamdulillah ayam maling tujuh balik deui sabab di mah eceuna uh palingan anu nyetel ieu iya, minyak Ia, saminggu bisa ke Mekah dan memang is daftar acara ke Mekah nah erek kapanggil heeh uh -uh, panggil Rek nu mayar, rek nu gratis. Nu gratis. Mm Oh gratis mati dia nanti ngojai jeng lempang. <laughs> Wuh, anjing. hayang gratis <laughs> Aduh, Nabi teh sifat nanti ju jujur. Sid siplin, Sidik. siplin, siplin. Nabi teh sifat nanti menyambut. Menyambut naon? Tablik menyampaikan. Menyampaikan yang baik, ba. Baik. Mm -mm. Nuka tilu Nabi teh sifat nanti a. Aman. Amanah. Aman daul huru hara di dia tadi oke. Okay. A. Aman. Amanah. Amanah. Aman, aman. Terper. Juang. Terper. Juang. Juang neon, Terper. Persayang. Sayang gak saha. Hah? Sayang gak saha? Pak Ustadz. Ah! Aduh. Aing na, aya nu bogoheun ini ini aing. Aduh repoh ya. Pak Camat ge mikir heula. <laughs> itu, Pak Camat ahli agama ieu mah. Sok hadir wae lamun ngaos di Majau ge. Tepuk tangan untuk Pak Camat. Itu nya, ngajanya muka opat. Muka opat nabi teh pin pintar patok patok patokan patokan patok kan eh patona bisa yuk oh sok PDKM wah yuk PDKM tepuk tangan nah cek wing oge okay. engke terusnya da panggung tong balik-balik sugana anu eh, nyawer terus setahun nih dia insya Allah pae eh. hmm. hmm. jadi lamun hayang salamat ahlul masjid ahlul Quran ahlul masjid ahlul Quran kudu resep ngamakmurkeun oh, masjid Ece bingung di imah boring pusing ngi iya. hayang ngisi pengajian hayang ngising kumaha teh hayang ngi isi pengajian. Uh -uh, ngisi pengajian lain hayang ngisi. Tak eta teh obat nate mas masjid. Masjid mangeunah di imah pusing, di masjid mangeunah di sasa. Sare. Sabar Gusti nu agung di imah sare, di masjid sare. Sabar. Gusti nu agung rek ngadon sare mah geus di imah. <laughs> kudu ngajaga 17 17 Agustus eh 17 rokaat sholat 5 waktu uh aing ayo nini nini ya hayang salah metek kudu ngajaga panca sila panca sila panca indra tong tuang tong wae Terus nini nini mah. Terus ah turun ke itu ah liar aing. Ya sang nuhun lah nuhun lah. Semenang duit dia beas isuk. Kade geubis celitung tun jangkung. <laughs> neng etis ya seserian wae. Awas aja tah. Lalaunan lalaunan. Aku banser, tepuk tangan untuk banser, tepuk tangan. <laughs> yang menjadi kesuksesan Nabi adalah perjuangan Siti Khadijah. Maka bapak-bapak yang sukses usaha, pemajikan bagian tirakat puasa. Nabi puasa hari Senin, yaumun wulidtu fihi. Kata Nabi, hari Senin adalah hari kelahiranku. Hari Senin ada hari pertama diutusku. Au unzila alayya. Dan pertama turunnya Al-Quran. Diawali di hari Senin. Rawahu Imam Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Soheh bisa dipakai hukum. Jadi lamun salaki yang maju. Awewe nu kudu daek tirakat. Kudu daek puasa. Makanya laki-laki. Lamun hoyong sukses. Maka bahagiakanlah perempuan. Tepuk tangan untuk perempuan. Ngaos teh sing jadi wasilah orang diangkat derajat dunia akhirat wih di dia sing kenging ngagemol amal soleh sing jantan jalmi anu ngahiji cinta NKRI harga mati tepuk tangan untuk Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Gelar sorban kengingna 2 juta 554 ribu 5 rupiah Insya Allah disodakohkan, semoga jadi gedong di surga.